Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi <clears throat> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah <clears throat> Kembali kita lanjutkan membaca Fiqh Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala <clears throat> Kita masih dalam pembahasan tentang contoh-contoh pemuda-pemuda pilihan. Maka pemuda berikutnya adalah Ali radhiallahu anhu. Wahada Ali, inilah Ali radhiallahu anhu. Hada Aliun, inilah Ali seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Inilah Ali radhiallahu anhu dalam usianya yang belia dan inilah sedikit tentang e, keberanian Ali ketika dia kecil. Watadhiyati dan pengorbanannya dalam rangka atau demi Islam dan demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhoja Imam Ahmad eh, dikeluarkan Imam Ahmad bi isnadin sahihin li syawahidihi dengan sanad yang sahih li ghairihi dari Amr ibn Maimun Amr mengatakan sungguh aku duduk mendekati Ibnu Abbas ketika datanglah kepada Ibnu Abbas sekelompok orang lalu entah mereka mengatakan wahai Ibnu Abbas ada dua pilihan Anda berdiri bersama kami wa imma dan boleh jadi Eh, antakhluana haulai engkau sepikan kami dari mereka-mereka. Ini ada sekelompok orang yang ingin uh, bicara secara khusus dengan Ibnu Abbas. Mereka ngasih dua opsi, Ibnu Abbas, engkau berdiri bersama kami, kita cari tempat yang sepi, atau engkau Eh, minta pergi mereka-mereka sehingga kita masih tetap di sini eh, dan yang ada adalah engkau dan kami. Ya, maka Ibn Abbas mengatakan bal aku ma'akum. Aku lebih memilih berdiri bersama kalian. Ya, di sini kita jumpai akhlak ya, akhlak Ibn Abbas. Ya, beliau tidak ingin menyusahkan orang lain atau menyusahkan banyak orang. Daripada dalam tanda kutip ngusir orang-orang yang sudah ada agar bubar sehingga Ibn Abbas bisa bersepi-sepi dengan sekelompok orang ini maka Ibn Abbas pilih ya dah saya pergi ikut kalian ya, maka di sini kita jumpai contoh ya, di antara contoh akhlak mulia, tidak menyusahkan banyak orang. Dan Ibnu Abbas ketika itu masih matanya masih sehat sebelum beliau buta di akhir hidupnya. Fabtada'u fatahadasu maka mulailah mereka menyampaikan apa yang mereka sampaikan dan kami tidak mengetahui dan saya Kata Maimon eh, kata Amr bin Maimon saya tidak tahu apa yang mereka sampaikan. Ya, ternyata yang mereka sampaikan adalah kalimat-kalimat celaan kepada Ali. Faja'a maka mulailah Ibn Abbas mengibas-ibaskan kainnya sambil mengatakan uffin tufin, ya, maka uff dan tuff nih yeah. Uf sering diterjemahkan dengan ah. Yeah, ya, ungkapan kejengkelan, tuf juga sama. Ini kalau di tafsir menawir, tuf diartikan cih. Waka'u fi rajulin. Ya, mereka celah seseorang. Allahu asaron yang Eh, Allah a'lam apa maknanya di sini. Dia memiliki sepuluh. Waalaikumsalam. Mungkin maknanya uh, yang memiliki umur sepuluh tahun. Waka'u rajulin. Mereka atau nggak pas juga ya. Jelas lahu asarun dia memiliki sepuluh Waka mereka mencela firajulin seorang yaitu Ali yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku akan utus seorang yang Allah tidak akan menghinakannya. Dalam riat yang lain, Allah akan berikan kemenangan untuknya. Kalau yang buat terjemah, lawa asaron tadi diterjemahkan apa mas? Memiliki? Oh, sepuluh keutamaan. Mungkin nyambung. Ya, lahu asaron ada yang memaknainya dengan memiliki sepuluh keutamaan. <clears throat> Kita lihat. Ya, yang pertama, mereka mencela seorang yang Nabi berkata kepadanya, sungguh aku akan mengutus seorang laki-laki yang Allah tidak akan menghinakannya abadan sama sekali. Dalam riwayat yang lain, Allah akan memberikan kemenangan untuknya atau melalui tangannya. Yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Fastasyrafa maka berharaplah orang yang berharap agar dialah yang dimaksudkan. Ternyata Nabi mengatakan, di manakah Ali? Kalau orang-orang mengatakan Ali berada di rumah sedang giling gandum. Ini. Wa makana ahadukum la ya, Dan tidaklah dan tidaklah ada salah, eh, tidaklah salah satu kalian menggilim gandum. Qal faja'u maka mereka datang membawa Ali dan Ali sedang sakit mata. Layak atau hampir-hampir dia tidak melihat. Qal fanafasa maka Nabi meludahi dua matanya Kemudian Nabi menggoyangkan bendera sebanyak tiga kali, kemudian menyerahkannya pada Ali. Maka Ali pun akhirnya menjadi sebab e, eh, ditaklukannya dan menangnya kaum muslimin atas Khaybah. Setelah perang selesai, Faja'a Abi Sofiyata binti Huyai, maka Ali membawa Safiyah binti Huyai ini diserahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Thumma aqal eh, Ibn Abbas kemudian mengatakan keutamaan yang lain. Keutamaan yang kedua. Thumma ba'asa fulanan bisarti taubah. Kemudian satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan dan membacakan surat At-Taubah. Faba'asa aliyan khalfahu maka uh, Rasul kemudian mengutus Ali di belakangnya untuk menyusulnya. Fa'akhodaha minhu. Lantas Ali mengambil kewenangan untuk menyampaikan surat taubah minhu dari orang tadi. Kal Nabi mengatakan, La yadhabu biha tidaklah pergi membawa surat at-taubah kecuali seorang yang rajulun minni, aku adalah dia adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Nampaknya adalah uh, pengutusan ke Mekah. Dan surat At-Taubah dibacakan kepada orang-orang musyrik sehingga mereka tidak boleh berhaji setelah tahun tersebut. Semula Nabi mengutus seseorang, kemudian Nabi e, nampaknya meralatnya dan mengutus Ali di belakangnya, kemudian Ali lah yang diberi otoritas untuk membacakan dan menyampaikan isi surat At-Taubah kepada orang-orang musyrik. ini adalah di tahun sebelum Nabi menunaikan ibadah haji. Kal Ibn Abbas mengatakan, ini yang ketiga. Wakala libani bani amihi, Nabi pernah bersabda kepada anak-anak pamannya, siapakah kalian yang loyal denganku di dunia dan di akhirat? Fatarokahu maka eh, Nabi membiarkannya Thumma akbala Kemudian Nabi menemui ala rojulin minhum salah satu dari mereka. Kemudian Nabi mengatakan, siapakah dari kalian yang loyal denganku di dunia dan di akhirat? Ternyata mereka enggan. Lantas Ali mengatakan, aku e, loyal kepada wahai Rasul di dunia dan di akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau adalah waliku di dunia dan di akhirat. Ini keberapa? Ini tiga ya. Ini. Kemudian yang keempat, Qal Ibn Abbas mengatakan, Wakana awaluman aslam, wakana awal, awalaman aslama minan nas. Dan Ali adalah orang yang pertama masuk Islam ba'da Khadijah setelah Khadijah. Qal kemudian Ibn Abbas mengatakan ini kelima. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika mengambil kainnya lalu meletakkannya di atas kepalanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Lantas e, Rasul mengatakan, hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan kekotoran dari kalian, wahai ahlul bait, dan membersihkan kalian sebersih bersihnya. Ini keberapa ini? Lima. Qal Ibn Abbas mengatakan ini yang keenam. Wasara Ali nafsahu dan Ali mempertaruhkan dirinya. Karena Ali memakai pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidur di tempat tidur Nabi dan adalah orang-orang musyrik yarmuna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar Rasulullah artinya berarti menjadikan Rasulullah sebagai sasaran. Faja'a Abu Bakrin maka datanglah Abu Bakar wa Aliun Naimon dan Ali tidur di tempat tidurnya Nabi. Dan Abu Bakar ketika itu mengira kalau itu Nabi Allah. Qal faqal maka Abu Bakar mengatakan ya Nabi qal faqal lahu aliyun. Ali berkata pada Abu Bakar inna Nabi Allah sunya Nabi Allah qad intolaqa telah berangkat ya, nahwa ke arah sumur Maimun fa'adrikhu susulah dia qal fangtalaqa Abu Bakrin maka Abu Bakar pun berangkat Fadakhala ma'u al -ghara. Lantas Abu Bakar masuk bersama Nabi dalam gua. Waja'ala yarmi bil hijarah. Dan mulailah Abu Bakar melempari melempar dengan batu sebagaimana Nabi melempar dengan batu. Wawa dan Abu Bakar ia eh, tadawar menggeliat atau mengerang karena sakit atau karena lapar. Qad lafa ra'sahu fi thawbi. Abu Bakar melilit kepalanya fi thawb di kain. La yukhijuhu yang tidak dia keluarkan sampai tabi, eh, pagi tiba. Thumma kasyafa kemudian dia menyingkap kepalanya Fakalu lantas orang-orang mengatakan, Wallah alam ini siapa yang dimaksud orang-orang di sini? Nampaknya berkata kepada Abu Bakar, Inna kalalaim, sungguh engkau kurang baik. Kawanmu nuramihi melemparinya, dan dia tidak mengerang, sedangkan engkau mengerang. Sungguh kami mengingkari dari hal tersebut. Ini ke enam ya. Ini tadi ke enam. Kal kemudian Yeah. Ibn Abbas mengatakan wahai Jabinas fi ghazati Tabuk. Nabi berangkat e, bersama banyak orang untuk perang Tabuk. Qal faqala lahu Aliun Ali berkata kepada Nabi akhuju maka aku akan berangkat ke Tabuk bersamamu. Maka Nabi Allah berkata kepada Ali lah tidak boleh. Maka Ali pun menangis. Nabi pun berkata kepada Ali, tidakkah engkau rela engkau menjadi bagian dariku, engkau dengan aku seperti Harun dengan Musa. Ketika Musa pergi, Harun yang menggantikan Musa. Cuma engkau bukanlah seorang nabi. Wa anaulah yang barisnya tidaklah patut aku pergi ila kecuali engkaulah penggantiku di kota Madinah. Ini ke ketujuh. Kal ya, delapan Waqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Anta waliyi fi kulli mu'minin ba'di." Engkau adalah waliku untuk setiap mukmin setelahku. Ini ke delapan. Wakal dan Nabi mengatakan ke sembilan. Sutu abu abal masjid ghaira babi Aliin tutuplah semua pintu-pintu masjid kecuali pintunya ahli. Fakal fayadkhulu al-masjid junuban maka masuklah ahli ke dalam masjid dalam keadaan junub wa leisalahu laisa dan pintu itu adalah jalannya ahli yang ahli tidak memiliki pintu selain itu ini delapan ya Hah? Sembilan. Uh, Qal Ibn Abbas mengatakan yang ke sepuluh. Waqal dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mangkuntum maulahu fa'ina maulahu aliyun. Ini. Ini siapa yang aku adalah maulanya maka maula dia adalah Ali. Siapa yang aku adalah orang yang dia cintai maka sesungguhnya orang yang dia cintai adalah Ali maka dia harusnya maka hendaklah dia mencintai Ali Qal wa akhbaran Allah ini, ini berarti ke 11 Ya, tadi sudah 10 Qal wa, wa Allah dan Allah mengkabarkan Allah Azza wa Jalla telah mengkabarkan dalam Al-Quran bahasanya Allah ridha terhadap ashabi syajarah. E, para sahabat yang berbaikat di bawah pohon. Ya, yang disebut dengan baik atau ridwan. Dan Allah tahu isi hati mereka. Hal hadasana apakah Allah telah bercerita kepada kita kalau Allah marah kepada mereka setelah Ba'dama ba'da maqal setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini, padahal Ali termasuk ashabus syajarah. Ali termasuk ashabus syajarah. Maka dia termasuk orang yang qad radhiya anhum. Dan eh, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Waqala Nabiullah ini, ini ke-12. Waqala Nabiullah dan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar Ketika Umar berkata kepada Nabi, izinkanlah aku wahai Nabi, ku penggal leher orang ini yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Di kasus Hatib mengirim surat ke Mekah. Kal maka uh, Nabi mengatakan, Awau kunta fa'ilan apakah engkau akan melakukannya? Wa mayudrika tidakkah engkau tahu boleh jadi Allah telah melongok e, para ahlu badar, para orang-orang yang mengikuti perang badar dan Allah mengatakan ikmaluma syi'tum berbuatlah kalian sesuka hati kalian dan Ali termasuk ahlu badar. Ya, maka uh, di sini disebutkan 12 uh, eh, keutamaan Ali. Hadasana Abdullah, hadasani Abi, hadasana Abu Malik, Kathir bin Yahya Qalthan, hadasana Abu Awana an Abi Baljin an Amr ibn Maimun dari Ibnu Abbas nahwahu dengan redaksi yang semisal. Ya, maka uh, ada 12 poin ya, sehingga tadi maka ufiratin lahu asron asharon itu 10 keutamaan isinya 12 ya mimbabil kasar ya 11 12 disebut 10 ya tidak mengapa dalam uh, tidak mengapa dalam bahasa Arab sebagaimana arba'in nawawiyah disebut arba'in padahal isinya 40. Maka 12 disebut 10 ya seperti itu. Ya, namun uh, perlu ditahkik lebih lanjut, perlu dikaji lebih lanjut. Uh, tadi ada ada beberapa poin kandungan dari riwayat ini. Ya, di antaranya sepertinya ada sedikit mencela Abu Bakar ye, eh, tadi uh, Abu Bakar nggak tahu melempar apa saat di gua gua sur wawayatadawar kemudian tadi sambil mengerang dan ini dianggap sebagai satu hal yang nggak baik nah, ini perlu dikaji eh, uh, lebih lanjut ini bahasa lainnya di ditahkik dikaji lebih lanjut kemudian ada ya, tutuplah pintu-pintu masjid selain pintu Ali ini seingat saya di hadis yang eh, yang lain dikatakan bahasanya tutuplah semua pintu kecuali pintu Abu Bakar ya, kecuali pintu Abu Bakar namun di sini pintunya adalah kecuali pintu Ali maka perlu kajian lebih lanjut tentang beberapa poin yang ada dalam hadis ini. Ya, kemudian di antara contoh pemuda ya, teladan adalah Mu'ad dan Muawid, dua anak laki-lakinya Afra. Itulah dua anak muda yang membunuh Abu Jahal bin Hisham maka lihatlah kuatnya tekad yang dimiliki oleh keduanya dan bersekerasnya keduanya untuk membalas memberikan balasan kepada musuh Allah Abu Jahal atau rela mati siap untuk hal itu. Diatkan Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman mengatakan, "Inilah fisafi, sungguh aku berada di barisan pada saat perang Badar." Ida iltafattu maka itu idil, tafat tuh ketika itu aku menoleh. Ternyata di sebelah kananku dan sebelah kiriku ada dua anak muda, ada dua fata. Hadis sini masih sangat belia. Fakah ini sampai-sampai aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Jangan-jangan uh, dia akan dapat bahaya ikut perang. Ini anak-anak muda belia kayak gini ikut perang. Eh. Jangan-jangan dia nanti jadi korban perang. Eh. Aku tidak merasa aman dengan posisi keduanya. Jadi aku mengkhawatirkan keduanya. Irqalali ahaduhuma siran min sahibihi. Ketika itu salah satunya berbisik kepadaku tanpa terdengar oleh kawannya. Dia berbisik kepadaku. Boleh jadi misalnya yang sebelah kanan. Ya ammi, hari ini Abu Jahlin. Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang disebut Abu Jahal. Ini, ya, maka bisa kita katakan kalimat ini dalil bahasanya boleh saja menyebut orang yang tidak dikenal atau bu, yang itu bukan apa-apanya ya, disebut dengan paman kalau orang Jawa bilang ya le ya, uh, bule ya, budi ya. disebut dengan uh, paman padahal bukan pamannya ya untuk sebutan saja Fakulto maka kata Abdurrahman bin Auf pada anak ini, wahai anak saudaraku, Wamada atas naubih apa yang akan kau lakukan dengannya? Kal anak tersebut mengatakan aku sudah berjanji kepada Allah. Jika aku melihat Abu Jahal akan aku bunuh dia ataukah aku mati tunahu dalam rangka ingin membunuhnya. Lantas berkatalah kepadaku anak muda yang lain. Siron dia pun bisik-bisik. Min sahibi dia tidak ingin didengar oleh temannya. Ternyata isinya sama. Mislahu dengan isi yang sama. Kal ya, Fama sarani ani baina rajulaini makanahuma. Mendengar hal tersebut, tidaklah aku gembira, aku berada di antara dua orang sebagaimana aku berada di antara posisi keduanya. Fa'asyartu lahuma. Kemudian aku berisyarat pada keduanya ilahi ke, ke arah Abu Jahal. Itu loh yang namanya Abu Jahal. Begitu dapat informasi, itulah Abu Jahal. Fasadda alihi. Maka keduanya aku dan bersungguh-sungguh menyerang Abu Jahal. Ya, demikian sungguh-sungguh dan luar biasa serangannya digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf misla sakrain sampai-sampai keduanya seperti dua soker ya, dua burung elang ya, seakan-akan keduanya dua burung elang yang bolak-balik nyambar dan bolak-balik nyambar bolak-balik nyerang Abu Jahal hatta dorobahu sampai keduanya berhasil mengayunkan senjatanya pedangnya pada Abu Jahal keduanya adalah dua anaknya Afra catatan kaki diatkanlah eh, diatkanlah al eh, Bukhari min ziyadah ini terdapat tambahan kemudian setelah keduanya berhasil membunuh Abu Jahal maka berangkatlah keduanya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu cerita kepada Rasul Fakal lantas Rasul bertanya ayyukum maqatalahu siapakah di antara kedua eh, di antara kalian berdua yang membunuh Abu Jahal Qal uh, qala wahidin minhuma dua-duanya mengatakan anak kotal tuh. Si A bilang, wahai Nabi aku yang membunuhnya. Si B bilang, wahai Nabi aku yang membunuhnya. Akhirnya Nabi mengatakan, apakah kalian berdua telah mengusap pedang kalian berdua? Yang jika diusap berarti ya, darahnya hilang. Keduanya mengatakan, lah belum. Fana maka Nabi melihat pedang keduanya dan ternyata semuanya bersimbah darah dan itu darahnya Abu Jahal. Fakal lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kila kuma kotalahu kalian bertualah yang membunuh Abu Jahal. Kemudian salafus salafnya ya, Abu Jahal itu diperuntukkan untuk Mu'ad bin Amr ibn Jamu. Wakana dan keduanya adalah dua anak muda tadi adalah yang pertama namanya Mu'ad bin Afra sedangkan yang kedua namanya Mu'ad bin Amr ibn Jamuh maka namun salafnya kemudian e, disepakati oleh keduanya salafnya itu untuk Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh ya, salaf itu e, satu kebijakan panglima perang so, adalah dalam fikih perang eh, panglima perang boleh membuat kebijakan artinya ini tidak satu hal yang tidak paten maka ada di satu peperangan dan tidak ada di peperangan yang lain tergantung eh, kebijakan pemilik otoritas kebijakan maka boleh membuat kebijakan dengan dan uh, diumumkan kepada para tentara yang ada siapa yang berhasil membunuh ya, musuh maka semua harta yang ada di badan musuh tadi menjadi miliknya. Ini namanya salab. Ini namanya salabun. Namun ini bukan hukum paten. Di lain peperangan boleh jadi Eh, panglima perang tidak merasa perlu eh, menambah motivasi dengan eh, dengan harta seperti itu. Sehingga nanti semuanya ya dikumpulkan sebagai harta rampasan perang. Nanti dibagi berdasarkan aturan pembagian harta rampasan perang. Namun di satu peperangan boleh jadi eh, panglima perang ingin lebih menyemangati menyemangati tentaranya dalam berperang maka dikasih motivasi dengan harta. Diberi tambahan motivasi dengan harta. Itu ya siapa yang berhasil ya membunuh musuh maka harta yang ada di badannya boleh jadi ada jamnya kalau bahasa kita sekarang jamnya yang bagus eh, apanya ya baju besinya yang bagus atau apa yang ada di badannya oh sabuknya kok ini sabuk mahal dan sebagainya uh, Eh, ini topinya kok topi yang mahal dan seterusnya maka boleh di uh, boleh diambil oh kok dia ngantongi duit banyak uh, ya, maka semuanya uh, bisa diambil oleh orang yang berhasil membunuhnya ini namanya salap. maka di sini di uh, di perang Badar ini kita lihat berarti berdasarkan red ini Nabi mengumumkan adanya aturan salab dan ketika dua anak muda ini berhasil membunuh eh, Abu Jahal bin Hisham, maka keduanya sepakat ya sudah salapnya itu untuk salah satu saja, tidak uh, dibagi berdua, namun salapnya untuk salah satu yaitu Mu'ad ibn Amr ibn Al-Jamuh. Ya, kemudian uh, contoh anak muda, anak yang belia yang luar biasa yang lain dalam sejarah ya, kaum muslimin adalah ya, habrul hadil ummah. Ulamanya umat ini yaitu Abdullah ibn Abbas radallahu anhuma yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang yang faham agama. Maka berikut ini sedikit tentang perjalanannya ketika dia masih belia dan ini sedikit tentang nabahatihi eh, kecerdasannya dan antusiasnya dalam menuntut ilmu radhiyallahu anhu wa ardahu. Sebentar, nabah. Oh, Nabaha syaraf, kemuliaan. Wa ada syai'un min nabahatihi ini adalah sedikit tentang kemuliaan e, Abbas dan antusiasnya dalam menuntut ilmu radhiallahu anhu wa ardahu. Diatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada salah satu orang Ansar, "Wahai fulan, mari kita belajar dengan bentuk bertanya kepada para sahabat." para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahum al yauma kathirun. Karena mereka al yauma saat ini kathirun jumlahnya banyak. Padahal kita lihat di sini ada ungkapan ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita tahu bahasanya e, Ibnu Abbas juga sahabat. Maka istilah sahabat Nabi itu memiliki tiga penggunaan. memiliki tiga penggunaan sebagaimana faedah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais. Beliau membagi suhbah atau status sebagai sahabat Nabi eh, eh, menjadi tiga macam, suhbah lughawiyah, suhbah urfiyah dan suhbah syariah sahabat Nabi secara, sahabat Nabi secara bahasa, secara urf kebiasaan dan secara syar'i. Kalau definisi sahabat Nabi secara syar'i ya, tentu adalah semua orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman dan Ibnu Abbas termasuk ashabun Nabi. Namun di hadis yang namun di kalimat yang baru saja kita baca Eh, Ibn Abbas memposisikan dirinya bukan sahabat Nabi. Mari ayo kita belajar sama para sahabat Nabi. Kemudian yang kedua adalah subah lughawiyah. Sahabat Nabi disebut sahabat dari sisi bahasa. Eh, inilah makna sahabat Nabi eh, misalnya ketika Allah berbicara kepada orang-orang musyrik dengan mengatakan wa ma sahibukum bimajnun wahai penduduk Mekah wahai orang kafir eh, Mekah wa ma sahibukum bimajnun tidaklah sahabat kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang gila maka Allah katakan bahasanya Nabi itu sahabatnya ya, menjadi sahabat bagi orang-orang kafir penduduk Mekah. Ya, sahabat ini sahabat Lurawiyah. Ya, karena mereka penduduk Mekah ya, lama berinteraksi dengan Nabi. Ya, dan siapa yang lama berinteraksi dengan Nabi maka akan tahu bahasanya Nabi itu berakal sehat bahkan orang yang sangat sehat akalnya sangat sempurna akalnya. Kemudian yang ketiga, suhbah urfiyah. Ya, sahabat Nabi secara urf. Ya, maknanya adalah al-iksar minas suhbah. Ya, yaitu uh, yang ya, atau bisa kita katakan sahabat syariah yang dia berlama-lama jadi sahabat. Ya, sahabat syariah namun dia lama jadi sahabat Nabi. Bukan cuma sekedar sekali bertemu. Ini sahabat urfiyah karena secara urf eh, secara bahasa yang namanya sahib itu yang lama bergaul. Sehingga sahabat dalam artian cuma sekali ketemu, sekali berjumpa, e, itu sebenarnya Ya, eh, berarti syariat melakukan perluasan makna. Ini syariat melakukan perluasan makna karena secara bahasa yang namanya sahib itu al-mulazim yang lama berinteraksi lama bergaul. Namun dalam syariat kemudian makna sahabat ini diperluas sampai-sampai yang cuma sekali bertemu saja disebut sahabat. Maka ada sahabat maka ada suhbah urfiyah. Dia adalah sahabat Nabi dalam makna syar'i, namun dia yang lama bergaul dengan Nabi. Oleh karena itu maka kalau pakai makna ini yang ketiga ini ya, kata saya Abdullah Zurais, famathalan Abu Hurairah laisa sahabiyan binisbati li Abi Bakrin. Maka Abu Rairah tidaklah bukanlah sahabat jika dikaitkan dengan Abu Bakar. Karena sohbah karena persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi dengan lebih sedikit daripada sohbah persahabatan Abu Bakar dengan Nabi. Ya, contoh eh, sahabat dalam makna yang ketiga itu di hadis tentang 70 ribu orang yang masuk eh, surga tanpa hisab. Kalau kita baca hadisnya panjang, maka pertama kali Nabi menyampaikan ada 70 ribu uh, orang yang akan masuk surga tanpa hisap. Setelah itu Nabi masuk ke rumah. Setelah itu para sahabat bincang-bincang di antara mereka. Siapa kira-kira 70 uh, 70 ribu itu? Maka di antara perkataan yang disampaikan oleh para sahabat, yeah ada yang mengatakan boleh jadi mereka yang orang tuanya itu muslim ya, sehingga tidak pernah mengenal kemusyrikan ada yang mengatakan fala'alahum alladzina sahibu annabiyya boleh jadi mereka itulah para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi di sini maknanya adalah uh, eh, aktsaru suhbatahu, yang lama uh, jadi sahabat Nabi, yang jadi sahabat Nabi sejak di Mekah misalnya. Dan di sini kita jumpai uh, perkataan Ibnu Abbas berkata kepada Ansar, ayo kita belajar sama ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Abbas memposisikan dirinya bukan sahabat Nabi. Ini. Dan bisa kita pastikan bahasanya yang dimaksud dengan ashabin Nabi di sini adalah yang lama belajar dengan Nabi. Yang lama belajar dengan Nabi. Yang dimaksudkan adalah sahabat senior bukan sahabat junior. Ibnu Abbas sahabat junior. Ini. Iya. Nabi meninggal dunia dalam keadaan Ibnu Abbas semuanya baru 13 tahun. Ayo kita belajar dengan yang ya, sudah lama-lama. Maka di sini ashabun Nabi di sini sohbahnya adalah subah urfiyah. Fa'inam al maka kathiron karena mereka saat ini masih banyak. Maka si Ansar ini mengatakan Eh, wa'jaba wa'jaban laka sungguh aneh engkau wahai Ibnu Abbas apakah engkau lihat manusia akan membutuhkanmu sedangkan di tengah-tengah manusia terdapat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam jumlah sebagaimana engkau lihat fatar kadalika maka Ibnu Abbas kemudian eh, fatar kadalika maka si, si Ansor ini meninggalkan hal itu tidak mau belajar Wa akbal tu alal masalah. Sedangkan aku kemudian tekun bertanya. Sedangkan aku tekun bertanya, aku tekun belajar. Dan demikianlah penuntut ilmu yang sejati. Ngajak temannya, yuk ngaji yuk. Ah, nggak usah lah. Ah, ngapain ngaji? Maka ya, ya tinggalkan saja temannya enggak mau ngaji. Jangan tergoda dengannya. Kenapa sengaja uh, seorang ansor untuk belajar dia tidak mau? Iya, maka Ansor meninggalkan belajar, si Ansor tadi meninggalkan belajar, sedangkan Ibnu Abbas tekun belajar. Dia tidak terpengaruh dengan eh, kata-kata uh, temannya yang tidak mau diajak belajar. Dan beliau luar biasa dalam belajar, diantaranya bentuk luar biasanya adalah lanjutannya cerita. Fa'inkana beluruni sungguh jika sampai kepadaku ada satu hadis dari anirajul dari seseorang Fa'atihim maka aku mendatang orang tersebut wa ilon dan beliau lagi kailulah. Kailun di sini bukan dari kola yakulu namun dari kola yakilu tidur siang. Ini namun dari kola yakilu yang artinya tidur siang. Ya, oleh karena ada ungkapan ya, mengkola bi anna kola fakot kafara. Ya. Ya, Mengkola bi bi anallah kola fakot kafar Kola yang depan sama kola yang belakang itu beda artinya. Karena kola itu bisa kola ya yakulu, bisa kola ya kilu. Mengkola bi anallah kola. Siapa yang mengatakan nah, kola depannya mengatakan bi anallah kola. Bahasanya Allah tidur siang. Fakot kafar maka dia kafir. Ya. Fa'atihi wa waqailun maka aku mendatanginya dalam keadaan beliau sedang tidur siang. Ya, Anir rajul di sini Zaid bin Thabit. Ya, rajul di sini Zaid bin Thabit. Maka satu ketika uh, Ibn Abbas uh, mendengar ada satu hadis yang itu yang membawakannya adalah Zaid bin Thabit. Maka dia semangat ingin langsung dengar uh, dari dari Zaid bin Thabit. Maka dia datang ke rumahnya Zaid. Maka dijumpailah ketika itu siang, datangnya siang-siang. Maka didatanglah bahasanya, maka dijumpailah bahasanya Zaid bin Sabit sedang tidur siang. Nih. Fa'atawa satu ridai, maka kujadikan jadikan ridakku sebagai bantal. Ya, ridak kain atasan itu kemudian digulung, kain atasan seperti orang ihram itu digulung, kemudian jadikan bantal. Ala babi, kemudian aku tidur-tiduran di depan pintu rumahnya Zaid bin Sabit maka apa yang terjadi fatasbiri hala wajahi atau roba maka angin itu kemudian mengantarkan debu ke arah wajahku Iya karena tidur di luar rumah siang-siang bayangkan ini. Iya. maka ketika lewatlah angin yang kencang ya ini, iya, maka debu kemudian tentu Eh, pertaburan. bertaburan. Fa, fa yakhruju fa maka akhirnya Zaid itu keluar dari rumah setelah selesai tidur siang, boleh jadi mau sholat asar, keluar dari rumah dan dia melihatku. Nih, Fayakul maka dia mengatakan, Ya ibna Amir Rasulillah, wahai anak paman Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maja abika, apa, hajat apakah yang mendorong untuk datang? Tidakkah engkau mengutus seseorang ilaiya padaku? Ya, Fa'atika aku akan datang kepadamu aku hmm. Fa'akulu maka Ibn Abbas mengatakan anak aku an atika. Aku yang lebih berat untuk datang kepadamu. Maka di sini kita lihat uh, pemuliaan sahabat terhadap ahlul bait. Ini pemuliaan sahabat Nabi terhadap keluarga Nabi. Kenapa Anda tidak perlu repot-repot jika ada butuh dengan kami? Ya, tinggal uh, Anda nyuruh orang, ya, Anda utus orang, kemudian kami akan datang. Ini bentuk ihtiram, bentuk pemuliaan dan penghormatan terhadap uh, keluarga Nabi. Nah, Ibnu Abbas ye, eh, tahu posisi dan sikap yang tepat. Saya yang lebih berat untuk datang karena saya butuh ilmu. Ya, dan uh, dan muridlah yang hendaknya bersusah payah. Fa'as'aluhu anil hadis. Maka kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hadis yang dimaksudkan. Iya. Qal fabakya rajul hatta ra'ani. Maka kembali kepada cerita si Ansar tadi. Fabakya rajul, maka tetaplah orang tersebut yaitu Ansar dalam keadaannya hatta ra'ani sampai akhirnya setelah masa belajar yang lama Akhirnya Ansar tadi melihatku dan telah berkumpul dan manusia telah berkumpul mengelilingiku. Maka kemudian keluarlah kalimat penyesalan. Eh, kenapa dulu tidak rajin belajar, sekarang temannya sudah, padahal dulu seusia. Ansar yang dimaksud ini seusia dengan Ibnu Abbas. Diajak ngaji yuk ngaji, ah saya tak, ya, uh, eh, uh, eh, tulan-tulan saja kamu sana kalau mau ngaji. Ya. Seumuran, seusia, akhirnya temannya tekun belajar, ya, sudah kelihatan hasilnya secara duniawi dan dia belum apa-apa dan jauh Eh, bandingannya dengan Ibnu Abbas. Fakal maka si Ansor ini kemudian menyesali eh, keadaan dengan mengatakan karena hadal fata akola mini sungguh anak muda ini yaitu Ibnu Abbas lebih berakal daripada diriku. Ya demikian yang kita baca sempatan uh, eh, pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa